Taib. Nah, sekarang tobol. Jadi isim kita sudah jelaskan bahwa ada isim yang mabni dan ada isim yang mu'rab. Yang mu'rab yaitu ya yang bisa berubah akhir katanya. Nah, sekarang mabni. Al mabniyu apa itu mabni ya? Lawan dari mu'rab itu saja. Kalau mabni bisa berubah keadaan akhirnya sehingga berubah harokatnya, <coughs> maka demikian maka mabni apa? Sebaliknya yang tidak bisa berubah. Al mabni huwa mabni itu adalah <coughs> ma la yataghayyaru akhiruhu <coughs> apa-apa yang tidak berubah akhirnya sababi dukhulil amil. Dengan sebab dimasuki oleh amil. Ya kan? Kita sudah mengetahui bahwa amil itu yang menyebabkan terjadi perubahan. Tapi kalau mabni, amil apa saja yang masuk dia tidak akan berubah. Ya. Dia tidak akan berubah. Apa saja yang masuk Beda sama mu'rab. Kalau mu'rab berubah. Kitabun, kitaban, kitabin. Tapi kalau mabni tidak berubah sama sekali. Ya. Mana yang ahlu sunnah ya kawan? Mabni atau mu'rab? Mabni, istiqamah, thubut ala sunnah. Ya. Banyaknya gangguan-gangguan dari kanan ke kiri. Ada yang merofak. Dia tetap ala ala sunnah. Ha Beda sama mu'rab. Selalu mau men menyesuaikan diri. Nah, sama tablik yamshi ma'at jama'at tablik ma'al ikhwan ma'al ikhwan muslimin. Wa ma'as sufi ma'as sufiyin. Naam. Contohnya misalnya hadha. Hadha. Hadha itu termasuk mabni. Nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri isim-isim mana saja yang mabni. Ya. Contohnya salah satu contohnya hadza Ma makna haza Ya, isim apa namanya? Isim yang menunjukkan isyarat, mengisyaratkan kepada sesuatu yang dekat. Kalau yang jauh apa? Zalika. Nah. nah kedua-duanya itu mabni. Contohnya darosa hadha. Darosa hadha. Ra'aitu haza marartu bihaza Tidak berubah. haza tetap haza. Coba kita ganti haza, kita ganti dengan Muhammad. Bagaimana? Darosah Muhammadun. Ya. Darosah Muhammadun. Nanti kita akan jelaskan kenapa dia Muhammadun telah belajar Muhammad. itu Muhammadan. Jadi di fathah berubah dia. Maror bi Muhammadin. Kenapa dia jadi din? Karena ada huruf jer. Tapi kalau hada tidak sama sekali. Tak boleh kita mengatakan darosa hadzu. Ra'aitu hadza marartu bi hadi. Tak boleh. Karena hadza tetap hadza. Sekali hadza tetap hadza. Naam. Faham ya kawan? Dia tidak akan berubah. Ya. Selama bahasa Arab masih ada, hadza tetap hadza. nah, Faham? Demikian pula zalika ya namanya semua isim isyarat itu mabni tidak akan berubah-ubah. Bisa difaham ya, kawan? Taib. Ya. Al-mu'rab yang dimaksud dengan mu'rab huwa ma taghayyara akhiruhu adalah yang berubah akhirnya yaitu keadaannya Bisa babi duhulil amil dengan sebab kemasukan amil Ya, karena amil yang berbeda-beda maka berubah-ubahlah dia. Mithlu misalnya rajulun ya. Ja'a rajulun. Ja'a rajulun. Kenapa dia dhammah? Hah? Karena dia marfu di rafa ya kan? di rafa tandanya rafa apa ya, kawan? Dhammah. Ya, karena dia di sini dimasuki oleh amil. Amilnya mana? Ja'ah. Ra'aitu rajulan. Rajulan jadi fathah. Amilnya mana? Ra'aitu. Marartu bi rajulin. Dia menjadi rajulin. Amilnya mana? Bi huruf jar. Ba. Ya, bi rajulin. Tapi kalau masuk ke hada bihada, tetap hada. Darasa dzalika, raaitu dzalika, marartu bidzalika. Darasa hadza, ah, tetap raaitu hadza, marartu bihadza. Hadza tidak akan berubah. Walikullil asma'il mu'rabat dan bagi setiap isim-isim yang mu'rab alamatun khassah ya punya tanda-tanda khusus saya tiba ya Nuh akan datang nanti penjelasannya. Pak ya Jadi nanti akan datang penjelasannya. Hanya saja tanda asalnya rofa itu apa ya kawan? Doma. Tanda asalnya dinasob. Fathah. Tanda asalnya di khofaf. Kasrah. Naam. Dan pada fi'il tanda asal di jazm apa? sukun. Nanti ada ya keluar dari tanda asal. Seperti yang pernah kita lewati satu, apa itu? ah Masih ingat? Yang keluar dari tanda asalnya. Karena punya kehususan, ah? Salah. Siapa yang ingat? ah Al-asmaul khamsah. Ya, Naam. Yang mestinya yang lain dommah, maka dia rofaknya dengan apa? Dengan waw. Nah itu pengganti dommah. Sudah keluar dari tanda asal. Paham ya kawan? Yang lain tandanya fathah kalau dinasob dia tandanya apa? Alif. Kalau yang lain tandanya dikhafat dengan kasroh dia tandanya apa? Ya. Nah, itu semua pengganti asal. Wow pengganti domah, alif pengganti, fathah dan ya pengganti kasrah karena dia keluar dari tanda asal tersebut. Nah, di sini ikhwan disebutkan ya isim-isim yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Antum sudah men, apa, mengetahui dahulu beberapa isim. Yang pertama isim mufrad. Sudah tahu ya kawan apa itu isim mufrad? Naam, coba ditutup kembali murojaah sedikit. Ah, mujahid apa itu isim mufrad? Yang menunjukkan satu ahsan. Apa itu musanna? Nah, sab. azhar belakang yang menunjukkan tandanya alif dan nun atau ya dan nun. Nah, apa itu jamak mudzakkar salim Pak Tri? Au dan nun atau ya dan nun. Apa itu jamak mana salim Syafiq? Tambahan apa? alif dan ta. Jamak yang tambahannya alif dan ta. Apa itu jamak taksir? Naam. Siapa? Mas ya akhi. Sarbini. Ay, naam. naam. تذكرت akhi fi intilan ha ha ha Jamak yang berubah dari bentuk mufrad atau dengan kata lain apa? Yang bukan jamak mana salim dan bukan pula jamak muzakkar salim. Apa itu asmaul khamsah belakang? Belakangnya Muhammad. <coughs> Hah? Hat, hat, hat. Abuka. Ah, akhuka Zumalin. Tidak apa-apa, tidak berurutan. Nah. Sudah ya, khi, akhuka. Muka. ah, Apa? Hamuka. Ha? ha fuka ha paham tu ikhwan abuka akhuka hamuka fuka malin, naam apa itu isim maksur seram mas mukhi ya, akhi Ibrahim, kathir minal ikhwa ma'arifu asma'ahum. Ha? Apa itu isim maksur? Alif lazimah, naam. Asin. Apa itu isim mankus? Ya, lazimah yang didahului dengan kasrah. Apa itu isim alladhi la yansarif? Ah. Kasari. Isim alladhi la yansarif. Mamnu' min as-saraf. Ah, syahr, syahr. Isim yang tidak bertanwin. Taib. Antum buka kembali. Nah, sekarang setelah kita mengetahui jenis-jenis isim tersebut, nah di sini disebutkan keadaannya. Keadaan dia marfu, keadaan mansub, keadaan majrur. Cuman antum perlu ketahui bahwa asal tanda marfu itu apa ya kawan? Dhamma. Asal tanda mansub fathah. Asal tanda majrur itu kasrah. Kalau keluar dari itu penggantinya. Paham ya kawan? Nah, dia pengganti dhamma kah atau pengganti fathah atau pengganti kasrah. Contohnya isim mufrad Isim mufrad kalau dia marfu maka tandanya dhammah. Nah, contoh lihat di situ marfu misalnya waladun. Ya, tanda rafa'nya apa? Dhammah, waladun. Dan kalau dia mansub, tanda nasabnya apa? Alamatun nasbihi fathah. Tanda nasabnya fathah. Majrur. Misalnya waladin. Berarti apa? Tanda cernya apa? Adalah kasrah. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah sekarang musanna. Musanna kita telah jelaskan ada dua keadaan. Apakah dengan tambahan alif dan nun atau apa? Ya dan dan nun. Itu dua keadaannya. Nah ini kapan dia keadaannya malfu kapan keadaannya mansub atau majrur. Kalau dia dalam keadaan marfu, ya, kalau dalam keadaan marfu, maka dengan alif dan nun, ya. Tanda rofaknya apa? Alif, begitu. Waladani misalnya. Jadi pakai alif, ya. Nunnya itu nggak perlu dihitung ya, karena nun itu hanya pengganti tanwin saja, ya, hanya pengganti tanwin. Bisa difaham ya? Antum lihat di kitabnya masing-masing yang Mujahid. Oh, orang menjelaskan antum matanya ke kanan dan ke kiri. Bisa difahami enggak? Nah, muzanna waladani al-alif. Tanda, jadi kalau ditanya apa tanda rofaknya musanna? Apa jawabannya? alif. Bukan alif dan nun ya. Alif saja. Karena nun itu hanya sebagai apa? Pengganti tanwin. Ya. Nah, kalau dalam keadaan mansub. Maka musanna itu berubah dari alif dan nun menjadi apa? Ya dan nun. Berarti tanda nasobnya apa? Ya saja. Ya. Tanda nasobnya alamatun nasbihi al-ya. Demikian pula ketika majrur, ya. Ketika majrur tanda jernya sama dengan tanda nasab. Tanda jer sama dengan tanda nasab. Waladaini. Ya, al ya juga. Jadi berarti apa? Al musanna tanda rofaknya ah dengan alif. Tanda nasab dan tanda jer dengan ya. Ya. Tidak akan berubah itu insyaallah. Naam. Berarti penggunaan alif dan nun itu hanya dalam keadaan apa? Pada musanna marfu saja, ya. Adapun kalau dia mansub dan majrur maka dengan apa? Menggunakan alya. Yang ketiga jamak mudzakkar salim. Ya, kita sudah mengetahui jam mudakar salim tambahannya apa ikhwan? Waw dan nun atau ya dan nun. Nah, kapan penggunaan waw dan nun dan kapan penggunaan ya dan nun? Penggunaan waw dan nun apabila dalam keadaan marfu' ya. Tanda rofaknya al waw. Nun itu apa? Pengganti tanwin. Jadi nggak perlu disebut itu nunnya ya. Jadi penggunaan wawunya, waw dan nun itu apabila dalam keadaan rafa. Ya, pengganti dhammah. Pengganti dhammah. Ya kan? Contohnya muslimuna. Nah, itu kalau dia di rafa. Muslimuna. Nah, maka waw di situ menunjukkan tanda bahwa dia dalam keadaan marfu. Adapun dalam keadaan mansub dan majrur sama seperti mutan tanda mansub dan majrurnya apa? Alia. Ya. Tanda mansub dan majrurnya adalah alia. Contohnya muslimina muslimina ya. Naam. Ya, cuman bedakan bedanya antara musanna dengan jamak mudzakkar salim antara musanna dengan jamak mudzakkar salim sebelum ya kalau musanna di fathah. Muslimaini begitu. Waladaini sebelum ya di fathah. Tapi kalau pada jamak mudzakkar salim sebelum ya-nya di kasrah muslimina. Bisa difahami kawan? Naam. Ya. Yang keempat jamak muannas salim kita sudah jelaskan bahwa jamak muannas salim itu jamak yang ditambah dengan alif dan ta. Alif dan ta. Kalau dalam keadaan marfu, maka tanda rofaknya apa? Dhammah. Dalam keadaan mansub dan majrur, tanda nasabnya dan tanda jernya adalah kasrah. Jadi jamak muannas salim tidak pernah di fathah. Muslimatan tidak pernah. Dia selalu di kasrah kalau dalam keadaan mansub. Kalau dalam keadaan mansub dia selalu di kasrah, ya. Jadi kalau dia di nasab, ya. Kalau dia di nasab, maka tanda nasabnya adalah apa ya, kawan? Kasrah. Pengganti apa? Pengganti fathah karena asal Nasab itu apa? Fathah. Tapi kalau tanda jernya jamak muannas salim apa? Kasroh. Pengganti Nah, tidak pengganti. Kenapa? Karena asal tanda jer adalah adalah kasroh. Jadi kalau dalam keadaan jer, dia kembali kepada asal. Tanda jernya adalah kasroh. Tapi kalau dalam keadaan dinasab ya, maka dia keluar dari keadaan asal yang biasanya kalau dinasab itu dengan fathah, maka jamak mu'annas salim dinasab dengan kasroh. Taib sampai empat poin ini ya kawan antum hafal dulu. Ya, tanda rofaknya, tanda nasabnya, tanda jarnya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Ilahuna